Wa minha di antaranya an yabi'ahu asy bi aktsar min samanihi bi katsir. Summa ya'khudha bihi ghardan yusawi ma taradaya 'alaihi iwadan anis saman. Au yahatta an al-mushtari ma yazidu 'alaihi ba'dan kidail khiyar. Jadi misalnya apa? Al-Fakir dan Muhammad eh, dan apa eh, misalnya Ustaz dengan si A kongsi dalam suatu rumah. Kemudian supaya Ustadz tidak mau mengambil lagi dan tidak punya hak untuk mengambilnya, maka di Ustadz jual, uh, si A itu menjualnya itu dengan harga yang besar, yang tinggi. gitu loh. Padahal harga yang tinggi itu mugobil atau harga bukan cuma dari setengah rumahnya si A tadi, tapi dari barang yang lainnya, kita ambil barang yang lainnya. Nah, tapi transaksi itu yang tampak itu adalah cuma transaksi setengah rumah itu. Nah, sehingga apa? Ketika kita itu tahu dijual kepada orang lain tanpa seizin al-fakir, maka hendak uh, al-fakir punya hak untuk membatalkannya dengan cara membelinya dari orang yang baru itu. Siapa namanya itu? Masyfu' minhu apa? Masyfu' Masyfu' minhu. Nah, tapi harganya mahal. Fem. Jadi harganya itu mahal dan tidak sesuai dengan pasaran gitu loh. Nah, maka di sini kan akhirnya anak mundur. Mundur. Nah, itu. Itu di antara hilahnya. Nah, itu melakukan hilah-hilah semacam ini makro padahal harganya mahal itu karena dengan barang yang lain. Coba nggak ada barang yang lain, harganya nggak mahal gitu loh. Nah, jadi cuma yang ditampakkan dan transaksi itu seperti itu. Nah, itu di antara hilahnya. Kemudian wa minha yashtariya minasyaksi juz'an biqimatil kul summa yahab yahabahu al-baqi. Kan diantara syaratnya seorang uh, syafi itu yaitu pemilik mitra yang lama berhak untuk membatalkan atau membeli daripada mitra yang baru dengan harga yang dibelinya daripada mitra yang lama. Satunya itu. Itu dengan syarat. Mitra yang baru itu mendapatkannya itu dengan cara jual beli. Bukan dengan cara warisan atau hibah. Nah, tapi kalau seumpama seperti ini. 50 eh, 40 persennya itu dijual dengan harga 10 persennya dihibahkan akan berarti kan nggak bisa ditutupi lagi hak syufanya Ustaz sudah lepas gitu. karena kan di antara syaratnya syufa itu kita bisa melaksanakan e, pembatalan jual beli itu dengan hak syufa dengan syarat dia itu mendapatkannya dengan cara jual beli ini kan sebagian jual beli sebagian hibah sehingga otomatis batal Ustaz nggak punya hak Nah, ini kan dilakukan untuk apa? Hilah. Supaya ustadz ini tidak mempunyai hak lagi. Nah, itu itu melakukan yang semacam itu hukumnya makruh dan masalah-masalahnya disebutkan di situ. Wala lima fihi min ibqa'id darar karena di dalam doror itu masih ada. Doror apa? Yaitu kalau kita itu harus bagi dua dengan orang lain, maka tentunya membangun sekat antara keduanya itu membutuhkan biaya, belum tentu anak dengan mitra yang baru itu cocok. Nah, itu diantara hikmahnya kenapa diberlakukan atau disyariatkan hak syufa itu. Kemudian masalah yang kedua, ala syafi'an yadfa lil minhu asaman ladhi ishtara bihi fa'inkana misriyan in misruhu wa'inkana mudagawiyan fagimatuh Kemudian atas mitra yang lama itu, jika dia itu ingin menggunakan hak syufanya kepada mitra yang baru, maka harus sesuai dengan harga yang diberikan oleh mitra baru kepada pemiliknya. Kalau mitra baru itu dia membelinya dengan misliat, misalnya dengan uang, ya harus bayarnya dengan uang. Atau mutagawimat dengan suatu barang yang dihargai, yang bernilai, maka dengan barang juga kita e, membayarnya. Gitu. Itu masih yang di sini. Nggak boleh. E, si pemilik yang baru itu membelinya dengan uang, kemudian kita bayar dengan barang. Atau membelinya dengan barang, kemudian kita membelinya dengan uang. Nah, oleh karena itu... Ya, ya. Ah, berarti nggak ngikutin. <laughs> kan di situ di antara syaratnya itu berlaku hukum syuf'ah kalau pembagiannya itu belum jelas. Tapi kalau saya jelaskan, yang bagian atas milikmu, bagian bawah milikku, udah nggak boleh lagi hak syuf'ah. Nggak boleh lagi. Ini setiap bagiannya itu. Ah. Hmm. Ya. Nah. Iya. Nah, kalau di sini kalau ini nggak ada kaitannya sama itu gitu. Di sini kaitannya itu hak untuk membatalkan jual beli dari mitra yang baru terhadap pembeliannya dari pemilik yang lama itu gitu. Nah itu. Nah, tapi kalau seperti itu, warisan seperti itu ya di lobby ima adiknya yang di bawah itu membeli yang di atas atau dijual dua-duanya untuk dibagi dengan kedua. ya Jadi tidak ada cara kecuali suluh, damai. Cari kesepakatan dengan cara musyawarah, mana yang terbaik untuk keduanya gitu. Hmm, karena bisa jadi adiknya tidak membutuhkan dana, tapi yang di atas butuh dana. Kemudian pembagiannya itu kan harus rapi, harus rata. Bisa jadi bangunan di atas itu lebih murah daripada bangunan bangunan di bawah. Karena dilihat orang itu ya bangunan yang di bawah, nggak mungkin orang itu beli bangunan di atas tanpa yang di bawah gitu. Nah, oleh karena itu maka tidak ada jalan lain kecuali harus duduk musyawarah dengan kepala dingin nah, kemudian masing-masing mengajukan tuntutan dan permintaannya supaya cari solusi yang terbaik di antara keduanya tanpa ada kezaliman gitu aja. Dan suluh itu caranya itu. Ya. Gitu. Apanya? Iya. iya yang bisa yang bisa berlaku hak syafaat itu Iya. iya tetap nggak bisa itu, itu dengan cara dengan cara suluh itu. Karena Nah, jadi sebetulnya untuk cara pembagiannya mudah sekali. Jadi eh, masing-masing eh, itu pem, kepemilikannya itu dari mobil berapa. Misalnya harganya 200 juta, yang satunya 100 juta. Kemudian yang dua itu 50-50, berarti tinggal dibagi 4 dua hari sama dia, satu hari sama satunya, satu hari sama satu yang lain. Caranya begitu. Atau dibagi lebih daripada itu, misalnya apa? E, dua minggu bersama si Fulan, seminggu bersama Fulan, seminggu lagi nya bersama Fulan. Jadi bagi empat. Gitu. Caranya seperti itu. Nanti begitu pula kalau sudah disewakan, eh, dibagi empat. Gitu. Jadi cara pembagiannya seperti itu. Begitu pula cara penggunaannya, cara peletakannya kalau masih jadi eh, apa perselisihan di antara ke, di antara mereka ya seperti itu caranya. Di, nah, bebas saja mau ditaruh di mana walaupun di tempat yang paling sedikit bagiannya nggak ada masalah gitu. Nah, jadi itu termasuk solo itu yang seperti itu, <laughs> masuk solo. Tapi solo yang mudah gitu tanpa solo pun dia ya, sudah mengerti gitu. Kemudian Gal Iza asdaqa Az-zawju imra'atan binasibihi min ardin Fayadfa'u asyafi'u lil mar'ati asyarikil hadis Mahal mitil Wa in kana qimatu nasibihim la aldi aktsara min dzalik. Kalau seumpama ada seorang suami memberikan maharnya itu berupa bagiannya dari harta yang kongsi tadi. Maka masih berlaku itu hukum syufah itu. Berlaku di sini karena dengan imbalan mugabil. Nah, kemudian apa yang harus diberikan oleh mitra yang lama dari istrinya itu? Maka mitra yang lama itu nanti memberikan kepada mitra yang baru itu mahar misil. Mahar misilnya. Nah, masalahnya kalau terjadi di Indonesia itu, nah, itu sangat timpang jadinya. Kenapa mahar misil di Indonesia sangat kecil? Nah, bisa jadi ukuran di sini. Jadi kalau ini diberlakukan di Indonesia, wah susah. <laughs> Tapi kalau di di apa di Saudi sana atau di Hadramaut, di Yaman, nah, itu mahar misil itu sesuatu yang sangat dipermasalahkan. Eh, dan diperhatikan serta diperhitungkan oleh masing-masing pasangan. Jadi di situ itu paling sedikitnya mahar selain daripada bawaannya dan rumah yang disiapkannya itu 10 ribu real berarti 33 juta. Sana. Jadi untung alhamdulillah kita hidup di Indonesia gitu. Nah, murah 250 maharnya. Ada ribu. Nah, <laughs> tapi kan di sini kan mah kecil jujurannya yang besar bawaannya yang besar. Tapi sebesar apapun bawaannya itu nggak seperti di Saudi. Tambah tambah badui orang Saudi tambah mahal. Di sini tambah ke desa tambah murah. Di samping itu yang menjaga, yang memelihara kambing yang item-item yang, yang di Saudi itu, itu kalau mau kawin tuh harus diantara maharnya itu emas yang melilit badannya. <laughs> ya, mereka juga. Nah, mereka ke orang desanya sana itu orang kaya-kaya, artinya punya kambing ribuan. Ada kulihal, orang desanya di sana bukan harus hitam hitam ya, jadi ada yang putih juga gitu. Nah, gitu. Dengan putihnya orang sini gitu. Putihnya sini ya Cina gitu ya. Ya putihnya sana orang Arab cantik gitu ya. Tapi badu. Putih tapi badu. Jadi bukan seperti yang badui itu berarti hitam enggak. Jadi badui itu adalah tinggal di lembah, di desa, di pelosok tapi dia itu nggak di kota artinya didikannya kurang pendidikannya kurang tapi dia seorang yang kaya biasanya kaya raya punya kambing banyak gitu loh punya apa pertanian yang luas dan sebagainya wa in kana ghibatu nasibi min al-ardi akthar min zalika walaupun bagian daripada harta yang kongsi itu lebih besar daripada maharnya tetap yang wajib dikasihkan maharnya makanya sulit untuk diberlakukan di Indonesia ini. Kemudian yang keempat yustaratu li jawazi su'ati an takuna al fawri min qibali syafi'. Disyaratkan untuk supaya boleh syuf'ah antakun al fawr Jadi hak syufa itu boleh diperlakukan dan itu menjadi hak daripada mitra yang lama. Asalkan apa? Cepat-cepat dilaksanakan. Jangan tunggu setahun dua tahun dari dia mendengar kemudian baru dilaksanakan. Kapan dia itu mendengar, sudah dijual kepada orang lain tanpa meminta izin dulu, tanpa ditawarkan dahulu kepadanya, sudah langsung ambil hak syufahnya itu. Ambil, beli daripada mitra yang baru dengan hak syufah gitu. Wala yukallafu khilaf adati wa 'alaihi tawkilu in lam yastati' limaradin aw nahwihi. Ah, tapi dengan catatan tanda kutip di sini Fem. Apa itu? Tidak harus dipaksakan. Fem. Di waktu-waktu yang tidak layak atau tidak pantas Fem. untuk uh, misalnya orang itu menyerahkannya kepada rumah orang lain karena pada malam hari misalnya nggak harus gitu loh. Nggak harus seperti itu. Ya sesuai dengan adatnya. Mereka biasanya e, bertransaksi kapan? Setengah delapan sampai jam empat sore. Ya sudah, boleh waktu itu. Tapi kalau tahunya itu pagi, buta, atau malam, hari misalnya, ya sudah nggak wajib. Tunggu sampai besok. Jadi tidak dipaksa harus e, apa seperti bukan kebiasaan enggak gitu. harus seperti kebiasaannya Walaihi tawqilu lin nabi tadi. Kalau dia nggak bisa, dia sakit. Ada uzur syar'i. Gimana hukumnya? Wakilkan kepada orang lain untuk melaksanakan dan mengambil hak uh, eh, syuf'a itu. Walihil ishad. Kalau ketika dia itu sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakannya karena dia itu ada udzur syar'i, sakit dan lain sebagainya, hendaknya dipersaksikan kepada dua saksi bahwasanya dia itu ingin mengambil hak syuf'ah, tapi dia dalam keadaan sakit. Nah, sehingga bakal seumpama nanti dia, ya kamu berarti nggak memenuhi syarat mengambil hak syuf'ah. Kenapa? Kamu dengannya udah lama, tapi kamu baru sekarang datangnya. Nah, ini loh saksinya. Aku mau ngambil tapi waktu itu aku sakit, sampai sekarang aku sakit. Makanya aku saksikan supaya kalau terjadi eh, penolakan dari kamu, ini loh saksinya, gitu lah senang gitu ya illa fi mas'alatin wahidah kecuali dalam satu masalah fala yustaratu fiha al-fawr enggak enggak perlu adanya fauriyah apa itu idza ishtara al-mashfu minhu asyakhsa bi thamanin muajjal fa yajuzu li syafi'i an ya'khudha bi syufati al-an aw indahu lil ajal kalau seumpama mashfu minhunya itu mitra baru berarti dia itu membeli bagian yang menjadi kongsi tersebut dengan harga muajjal Artinya muajal apa? Harga tempo. Maka boleh sekarang, fem, boleh sebulan, dua bulan sampai selesai atau datang waktu temponya itu. Nah, tapi kalau harga yang ditawarkan itu, yang digunakan untuk membeli itu kontan, maka harus kontan juga. Yang kelima, idza kanatil ardu baina aktsar min itsnain wa ba'a ahadu syuraka nasibahu tasbutu syuf'atu li syuraka'i al-qudama ya'khuduna bi syuf'ati bi qadri amlakihim la bi adadir ru'us. Kalau seumpama yang berhak untuk mendapatkan syuf'ah itu atau kongsi itu bukan hanya dua orang. Tapi lebih dari dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang misalnya. Lalu kemudian masing-masing dari orang itu akan mengambilnya. Akan memperlakukan hak syuf'ah akan membelinya. Nah, sekarang berapa? Masing-masing bagian daripada orang-orang mitra lamanya itu. Nah, katanya di sini ketentuan bagian yang diberlakukan atau yang diambil daripada mereka itu adalah dengan bagian ketentuan fem bagian mereka di dalam rosmalnya. Hasan agak maju, jadi biar ditutup, jadi nggak dengaran di luar sana. Agak maju aja sini diisiin di sini nih. Jadi biar bisa masuk bisa tutup. Ah, fem. Jadi ya? ya. Jadi misalnya apa? Yang kongsi ini orang empat, lima puluh juta, lima puluh juta. Harga rumahnya dua ratus juta. Kongsinya orang empat. Fem, Maka nanti dibagi empat Sesuai dengan porsi dari kongsinya itu. Berarti apa? Yang lima puluh juta dapat dua lima persen, yang lima puluh juta lima persen, semua masing-masing persen. Tadi kalau seumpama nanti ada salah satu di antara mereka yang menjualnya, masing-masing berhak daripada mitra yang baru itu untuk membayar 25%. Nah, gitu. Itu maksudnya. Misal, coba contohnya di sini. Bukan bukan dibagi dibagi apa? Dibagi per kepala enggak gitu loh. Ah, misal itu kan kalau kalau sama rata. Kalau enggak sama, misalnya apa? Yang satu 100 juta, yang satunya 25 juta, satunya lagi 50 juta. Eh, yang tiga 25 juta atau satunya eh, 25 juta, satunya 12 juta setengah, satunya lagi 12 juta setengah. Berarti empat orang. Satunya 100 juta. Ah, maka nanti bukan yang 100 juta itu berarti dia itu berhak mendapatkan 50 persennya. Yang 25 juta 25 persennya. Yang 12 juta setengah berarti 12 setengah persennya. Bukan berarti dibagi rata 4. Enggak. Tidak. Gitu jadi kalau seumpama yang menjual nanti 12,5 persen, nanti gimana cara membagikannya? Seperti ini. Lihat contohnya. Misal, contohnya. Ardun, suatu tanah. Masahatuha, lebarnya 100 meter. Baina si syuraka yang berkongsi di dalam tanah tersebut adalah tiga orang. Orang pertama nasibuhu anisfu. Orang pertama daripada harga totalnya itu, itu dia punya separuhnya. Orang kedua nasi nasibu asulsu, sepertiga. Orang ketiga nasi buah sudusu, sudus sama sulus berarti berapa? Ha. Ha. Setengah. Ha? Seperenam sama se sama sepertiga, ya setengah. Setengah sama seperenam itu sepertiga. Eh apa? Itu setengah. Setengah sama setengah kan satu. Nah, paham? Berarti yang satu punya separuh, satunya lagi punya sepertiga, satunya lagi punya uh, seperenam. Terus, falau ahadu syaraka nasibahu tasbutu syuf'atu lisyarikainil akhar fama huwa nasibuhuma. Bagaimana cara membagikan bagiannya? Kalau seumpama yang punya separuh itu yang menjualnya, maka yang punya seperempat berapa, ini berapa. Yang punya <clears throat> Seumpama sepertiga yang menjualnya, maka yang setengah berapa, yang seperenam berapa. Nah, kita akan bahas ini. Lihat contohnya di bawah. Fem Kalau seumpama yang menjual yang mana ini? Al-awwal uh, al-awwal kalau semua yang separuh ini yang menjual. Fem Al-awwal an-nisif. Al-masyu Uh, eh, berarti apa? Berarti kalau seumpama yang di, yang menjual itu separuh, yang menjual itu separuh, berarti kan dia mendapatkan berapa? Salah satu arba isulus. Faham? Salah satu arba isulus. Faham? Sedangkan kalau seumpama eh, gambaran ketiga, gambaran ketiga Berarti salah satu ahmasis sudus. Apa gambar pertama, gambar kedua? Gambar pertama itu orang separuh itu yang jual. Berarti orang separuh nggak usah dipertimbangkan. nanti nggak? Nah, tapi yang dipertimbangkan itu adalah orang yang yang kedua sama ketiga. Orang kedua kan sulus. Fem. Berarti sulusnya itu adalah 330,33 dari nisifnya. nanti nggak? Gini loh. Yang jual setengah. Faham? Sekarang gunakan kecerdasannya dan kefokusannya. Kalau nggak cerdas, nggak fokus, susah. Disitulah kita akan bisa menguji kita ini cerdas apa enggak. Gitu. Dengerin, baik-baik. Ah. Faham? Ini sepertiga, ini seperenam, ini setengah. Ini sekarang setengah yang mau jual. Ini setengah yang jual. Nggak pakai bilang sama ini. Nggak ditawarkan dulu. Ini sepertiga, ini seperenam. Maka 50 ini dibagi bagiannya mereka. Berapa bagiannya dibaginya? Ya, ya jelas ini 30, ini seperenam. Nah, gitu lah. Berarti 30 dari setengah berapa sih setengah? Seperenam kan? Berarti ini dapat 5 per 6. Ini dapat ya, 5 eh, eh jadi katanya di sini dia dapat berapa? Sulus nisif. Sulus nisif. fem, Sulus nisif. Berarti berapa? Sulus nisif. Sulusan nisif berarti berapa? Jadi kalau seperenam sama setengah sama sepertiga itu dijadikan satu itu kan setengah, ya kan? Berarti kan dibagi uh, sama seperti tiga orang, ya kan? Seperenamnya berapa? Sepertinya kan 10. Kalau sepertiganya berapa? 20. 20 tambah 10? Setengah. Ah, berarti kan berarti 3. 10, 10, 10. Ah, yang punya sepertiga itu dia dapat 2 per. 2 per 3. Yang sepertinya punya sepertiga. Gitu Dari. Kalau dari yang separuh ini kalau dijual. Nanti gak? Nah, sekarang kalau sebalikannya. Ini orang kedua sekarang yang jual. Orang kedua berarti orang yang punya berapa? Sepertiga. Orang yang punya sepertiga. Nah, coba lihat. Orang yang punya sepertiga yang menjual sekarangnya. Nah, berarti apa? Berarti kan lepas sudah. Bagian dia kan tidak ada. Yang ada itu cuma separuh sama seperenam. Ya kan? Separuh sama seperenam. Nah, sepertiga ini yang menjadi rebutan untuk didapatkan hak syuf'anya itu, bagaimana cara membagikannya? Cara bagiannya adalah yang separuh itu sama seperenam jadikan satu. Lalu bagi. Nah, gitu. Separuh sama seperenam berarti yang separuh itu berhak mendapatkan salah satu arba. Yang yang yang 50 juta eh, yang yang yang setengah itu tambah seperenam, berarti setengah itu kan dibagi empat. Ngerti nggak? Jadi setengah tambah sepertiga tambah seper enam satu ya kan kalau sewa sepertiga dijual berarti sisanya seper, setengah sama enam setengah sama enam itu sama dengan berapa dua per tiga dua per tiga nah, kenapa dua per tiga kan dua puluh sama dua puluh setengah berapa tiga puluh tambah seper enam sepuluh tiga puluh tambah sepuluh empat puluh Fem. Nah, berarti apa? Dia punya tiga per 4-nya. Fem, 3 per 4. Berarti berapa? tiga puluh, Ini seperempat. Jadi yang jual berapa, sisanya berapa? Sisanya itu jadi satu. Yang jual itu berapa? Dari mitra lama jual, yang, yang jual itu yang yang berapa yang jual? Oh, yang jual itu sepertiga. Ah, berarti yang sisa yang nggak dijual berapa? Berarti tinggal dua per tiga, gitu. Dua per tiga itu dijadikan satu, setengah sama sama apa sama seper, sama se, enam itu dijadikan satu jadi kan dua per tiga sepertinya dijual dua per tiga itu berarti cara pembagiannya itu kan punya dia separuh ya kan berarti tiga puluh dia seper dia seper enam berarti cuma sepuluh ah berarti kan kalau cara pembagiannya kan tiga per empat seperempatnya milik seper enam tiga per empatnya milik setengah gitu ngerti nggak sekarang contoh ketiga Seperenam diperbutkan. Sisanya berapa? Setengah sama sepertiga. Ayo, coba sisanya berapa? Coba lihat di sini. Kalau setengah, ya, yang pertama kan setengah, yang kedua sepertiga, yang ketiga seperenam. Kalau setengah, eh, kalau yang dijual itu adalah seperenam, berarti sisanya setengah sama sepertiga. Sepertiga berapa? 20. Setengah berapa? 30. Berarti berapa? Lima. Lima. Ini yang diperbutkan Enam diperbutkan tem berarti apa? Yang punya setengah tiga per lima. Yang punya sepertiga dua per lima. berarti loh. ya, kan yang satu ini yang diperbutkan Kan ada enam semuanya. Sisanya kan yang ini yang yang nggak dijual. tem Nah, berarti yang yang punya separuh kan nah, berarti dibagi lima. Enam ini sebenarnya dibagi lima. Dia dapat tiga puluh. Ini dapat 20. Karena sisanya mendemikian gitu lah. Cara pembagiannya seperti itu. Nggak ngerti? Eh, itu lihat tuh. Lihat contohnya itu sudah dilihat itu contohnya. Jadi berapa dia dapatnya, berapa meter dapatnya? Ya tinggal dihitung. Cara pembagiannya gimana? Fem, berarti apa? E, cara pembagiannya kita tinggal bagi dengan dengan apa? Dengan metode matematika. Jadi kalau semua 100 meter, Berarti kalau seumpama dia fem yang menjual itu masuk minhunya berarti orang yang punya sepertiga itu dia dapat 60,6 6,6 fem terus yang yang apa yang 3 per 5 yang apa yang punya separuh itu dia dapat 9,9 9,9 tambah 6 eh, koma 6 sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Jumlahnya kan 16,66. Kalau 100 meter. Nanti enggak sih? Jadi 16,6 dibagi 5. 3 per 5 bagian untuk separuh, 2 per 5 bagian yang memiliki sepertiga. Caranya begitu. Oh sepertiga yang dijual, sisanya berapa? Sisanya separuh sama seperenam. Berarti apa? Dibagi empat. Fem. Yang punya separuh itu tiga bagian. Yang punya seperenam satu bagian. Sedangkan tanahnya yang sepertiga itu berarti dibagi empat. 330,33 dibagi pakai kalkulator dibagi empat, Fem. Sama dengan berapa? Itulah bagian yang seperenam. Kali tiga, itu bagian yang separuh. Gitu loh. Yang ngerti juga? Hah? Gak apa-apa, terus terang saja. Karena setiap orang itu mempunyai ukuran tersendiri. Ngerti gak? Hah? <laughs> Ini kan 100 meter tanahnya. Tinggal mau gak harus 100 meter. Oh berarti Ustaz kalau nggak 100 meter gak bisa berlaku hukshufa syufa. <laughs> ini cuma contoh aja. Jangan terlalu lugu. Ngerti nggak? Ini kan contohnya dalam 100 meter. Kalau 100 meter itu kalau yang punya separuh berarti bagian tarinya berapa? 50. Yang punya sepertiga berarti berapa? Ah, sepertiga dari dari berapa? Dari 100 kan? Dari 100. Berarti kan pasti pecah. 30 3, sekian gitu loh. Yang punya seperenam berapa? 16, sekian. Gitu. <laughs> Nah, yang diperebutkan itu, yang bagiannya dia masing-masing itu. Kalau yang menjual itu 50, berarti 50 itu dibagi yang sisa. Paham? Jadi, kalau soal 50 yang menjual tanpa minta izin kepada mitra yang lama, berarti sisanya berapa? Sepertiga sama seper enam, Berarti berapa? Berarti berapa? Separuh. <laughs> Separuh berarti dibagi berapa? Dibagi tiga. Nah, jadi sepertiganya itu untuk yang seper enam, dua pertiganya itu yang sepertiga yang punya sepertiga itu gitu. Nanti sekarang sungguhan tidak bohong. Ya berarti kalian semua cerdas berarti. <laughs> kalau nggak ngerti itu kebangetan namanya. Kama qala Sayyid Mustafa Zubat yadfa'u misla samanin aw badli gimatihi in bi'a wa mahra misli in ustiqat lakin alal fawrih susi di biqadri milkil khisasi. Jadi dibayarnya itu oleh mitra yang lama kepada mitra yang baru itu dengan saman yang diberikan kepada pemiliknya oleh mitra yang baru. Kalau dengan saman misli ya harus dibayar dengan saman misli juga. Kalau dengan mutagawim ya harus dengan mutagawim juga. Fem. Kalau sumama mahar misil ya dikembalikan dengan mahar e, kalau seumpama dijadikan sebagai mahar maka dikembalikan mahar misilnya. Nah, kemudian hak syufa itu harus diberlakukan atau digunakan dengan cepat, nggak boleh ditunda-tunda. Nah, kemudian nanti kalau seumpama yang kongsi itu lebih dari dua orang, maka cara pembagiannya itu sesuai dengan bagian mereka dari harta yang dijual itu, gitu. Bukan dengan tergantung kepada jumlah kepala tidak. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Alhamdulillah selesai dari sofa sudah. Beda? Penyala? apa? Ya. Berarti itu kerjasama itu. Bukan. Kongsi itu pemilikan, kepemilikan itu. Kepemilikan rumah itu e, beberapa orang, yang pemilik itu beberapa orang itu. Ah, kali ini kerjasama itu kalau kerjasama itu namanya. Girat yang akan datang ini kita akan bahas. Peradilan agama juga bisa memfasilitasi. Nggak jadi masalah, nanti tinggal dikasih materai, itu kuat sudah, badan hukumnya udah kuat. Cuma perlu diketahui bahwasanya kalau investasi-investasi yang sering membuat masalah di masyarakat kita, FEM itu karena mereka menerapkan dengan suatu keuntungan yang sangat-sangat tidak wajar. Nah, karena apa? Pedagang itu banyak, bukan sedikit. Bahkan kebanyakan masyarakat itu pedagang. Seharusnya pedagang itu paham. Kalau dia itu dagang untuk diri sendiri, keuntungannya berapa sih? Paling tinggi 10 persen. Paling tinggi-tingginya kalau semua dia itu bukan distributor, tapi jualnya itu e, bukan partai ya, tapi satuan, maka dia itu ngambilnya paling 15%. Nah, jadi kalau semua ada orang ngasih keuntungan di atas 10%, nah terus bagi dia berapa? Perlu dicurigai gitu. Jadi artinya kalau orang itu mau ngasih eh, apa? ngasih keuntungan sampai sebesar 5% saja itu sudah bagus. 5% itu sudah bagus. Kalau dia pedagang ya, dia pedagang. Nah, tapi kalau seumpama di atas itu, ya dulu. Bisa jadi itu adalah investasi bodong gitu loh. Nah, kalau semua kita mau jual sendiri, bukan investasi, ya terserah. Nah, mau berapa persen gak ada masalah gitu loh. Nah, cuma ini kan investasi, anak taruh uang ya sama dia, nanti dikembalikan ah, berapa? Ada yang ngasih, anak mau ngasih dia 10%, 12%, nah curigai. Yang terjadi sekarang ini yang banyak Ingat waktu di Banjar itu, dagang pulsa itu. Hmm, itu hampir ratusan miliaran di yang habis itu. Gitu. Itu pula yang di Palembang, itu pula yang di Jakarta dan sebagainya. Nah, itu kan banyak terjadi seperti ini gitu. Nah, karena apa? Angka yang dijanjikan itu tidak masuk akal gitu. Tidak sesuai dengan logika. Ah, kalau kita sendiri yang usaha, silahkan. Nanti mau buka uh, rumah makan. Rumah makan itu untungnya 300 persen. 300 persen. Makanan itu, bisnis makanan itu 300% untungnya itu. Kitab masih 100% paling tinggi. Nah, gitu loh. Kalau konveksi, paling 15% kalian semua ini yang jual-jual konveksi 15%. Nah, kalau di atas itu ya silahkan untuk siap-siap untuk orang nggak bakal datang lagi gitu loh. Nah, kemahalan. Nah, gitu. Nah, jadi semua ada ada ada ukuran-ukurannya dan antara pedagang paham, sangat paham mereka itu. Nah, jadi kalau so di, di apa dijanjikan atau ditawarkan pada pedagang, pasti dia mikir-mikir, "Ana ah, ini kerja sendiri sekian persen kok Anda dapatnya kok ente itu bisa sekian." Nah, kan orang pedagang pasti dia tanda tanya, dari mana itu bisa dapatkan? Nah, gitu. Nah, jadi oleh karenanya sekarang ini sudah yang namanya amanat itu sulit untuk kita dapatkan. Uh, oleh karenanya jadi hati-hati jangan sampai tinggal penyesalan kemudian gitu Jadi baik kalau kita mau investasi ya beli tanah, ada uang beli tanah gitu loh. Nah, tanah atau rumah dan sebagainya itu eh, apa? nggak bakal rugi, tambah lama tambah mahal. Tapi kalau meletakkan uang di orang nah, kalau seumpama orang itu hilang habis sudah. Kalau orang itu pengkhianat ya habis sudah gitu loh. Dan masalahnya lemah dia. Investasi itu paling lemah hukumnya, badan hukumnya lemah. Makanya banyak orang yang menggunakan kesempatan itu. Jadi jangan percaya orang semacam ini di internet banyak nanti bisa taruh sekian, dapat sekian, 100%, 50%. <laughs> Banyak itu. Tapi ya mungkin awalnya saja satu kali, dua kali dapat habis itu hilang. Nah, gitu. Allah Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Gal ma'al rahimallahu taala nafa'na bihi wa bi'ulumihi ulumihi fid amin. Bilangan gol Hikmah baru Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi athara kulla syai'. Bagaimana tergambarkan bagaimana ada kemungkinan Allah taala itu akan terhijabkan dari sesuatu padahal dialah yang menampakkan segala sesuatu itu. Dia menampakkan segala sesuatu, bagaimana sesuatu itu bisa menghijabnya? Ngerti ya? Jadi dia menampakkan segala sesuatu. Bagaimana sesuatu itu bisa meng menghijabnya atau menghajabnya? Nah, jadi ini adalah suatu teguran buat kita semuanya. Suatu hikmah yang menyingkap suatu hakikat. Suatu misteri bahwasanya dia yang menampakkan, dia yang menyembunyikan. Harusnya seperti itu. Tapi kalau dia menampakkan, lalu bagaimana sesuatu yang ditampakkan itu kemudian dapat menghajabnya, itu yang salah. Gitu. Fem. Jadi beda antara dia menampakkan, lah zat yang menampakkan, dia pula zat yang menutupi. Fem itu jelas, nggak ada kaitannya sama ini. Tapi dia yang menampakkan sesuatu. Bagaimana sesuatu yang ditampakkan itu kemudian menjadi hajab bagi yang menampakkan itu. Itu yang masalah di sini gitu lah. Ah. Gal bima asyraka alaihi min nuril wujud. Dan Allah yang menampakkan manusia. Kenapa? Allah yang menciptakan kan? Fem, dengan segala bentuknya, dengan segala tipenya, dengan segala tipikalnya, dengan segala macamnya. Yang menciptakan orang tua siapa? Allah. Allah yang menampakkan ada orang tua. Yang menciptakan suami siapa? Allah. Allah yang mendatangkan. Kadang-kadang dari tempat yang lain jauh, sesuatu yang nggak mungkin, luar pulau, eh ketemu. Nggak mungkin dapat habaib, eh dapat habaib. Nah, misalnya. Fem. Yang menampakkan itu siapa? Allah. Bagaimana suami itu, orang tua itu, kemudian menghajab dia dari Allah? Itulah. <laughs> Faham? Yang memberikan rezeki itu siapa? Yang menampakkannya wujud inti itu siapa? Bagaimana itu rezeki itu sampai menjadi hajab bagi inti sampai tidak melihat kepada Allah? Ngerti enggak? Itu hakikat. Nah, jadi hikmah-hikmah seperti ini menyingkap sebuah misteri. Inilah yang terjadi sebetulnya gitu loh. Waqad kana adam, padahal dia itu sebelumnya enggak ada. Ya? Buktinya kalau nggak ada, dari dulu kan kita ingat nggak dulu sebelum dapat jodoh kan selalu minta jodoh. Nah, setelah dapat jodoh sampai lupa kepada Allah gitu lah. Dulu kan gak ada jodohnya, minta terus kan? Dia yang menampakkan. Setelah gak ada, dia yang menampakkan. Setelah ada, kok justru dia dilupakan? <laughs> gitu loh. Wa minan nasi man ya'budullah ala harfin. Berapa banyak manusia itu yang dia itu menyembah Allah, beribadah pada Allah, tapi dari satu sisi saja. Kalau dapat kebaikan, itma'an nabihi. Senang dia. Ini Allah sungguhan, khairnya Allah Nah, tapi kalau saudara dapat kejelekan, keburukan, kesengsaraan, oh langsung ingkalah ba'ala wajihi. Dia berubah. Nah, Allah yang sekarang nggak khair nih. ah gitu lah. Nah, kok bisa ya, semacam itu terjadi, gitu lah. Wa kaifa yatasawwaru an yahjabahu syai'un wa alladhi adhara athhara wa alladhi zahara bi kulli syai'. Dan bagaimana bisa digambarkan? Faham? Sesuatu bisa menghajatnya. Padahal dia itu selalu tampak dengan segala sesuatu. Kita ngelihat apa? Rumah. Rumah itu siapa yang menciptakan? Dengan bentuk yang semacam ini siapa yang menciptakan? Kenapa kok Allah menciptakan orang manusia kok yang bangun? Loh, yang menggerakkan dalam pikirannya itu untuk bikin semacam ini, semacam ini itu siapa? Fem. Jadi nasi atau nas, ubun-ubun orang itu semua di tangan Allah gitu. Ah, jadi harusnya setiap kita itu melihat segala sesuatu yang kita tampak, video merekam, kemudian ini yang bisa mengeraskan suara menyampaikan ke tempat yang jauh. Baik. Kita lihat Allah. Kenapa? Ini ciptanya Allah. Ah, bagaimana itu bisa dihajab? Padahal segala sesuatu itu ada Allahnya. Nah, itu artinya. Hatta istadalla alaihi mustadilun bi sehingga orang yang mencari bukti, mana buktinya adanya Allah loh? Ente eh, enggak lihat di sekitar ini, Enggak merasa itu semua merupakan sebuah bukti bahwasanya Allah ada. Nah, gitu dah. Kama qala ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi ampusin kami akan tampakkan kepada mereka dan juga kepada seluruh alam semesta dan juga di dalam diri mereka sendiri kalian akan mengetahui akan keagungan dan tanda besarnya Allah. Allah. Gitu. <laughs> Jadi afak ini semua itu menunjukkan akan kebesaran dan keagungan Allah. Bagaimana yang semacam itu kemudian melupakan kita pada Allah? Karena setiap kita itu melihat segala semes, segala alam semesta ini, ya, ya teringat ya Allah, ciptanya Allah. Nggak mungkin terpisahkan segala sesuatu daripada kalimat Allah. Fem. Sehingga harusnya begitu kita melihat itu langsung yang kita pandang itu adalah Allah. Karena memang semuanya itu ciptaan Allah. Label itu semuanya itu ada labelnya Allah. Nah gitu. Kemudian pertanyaannya lagi. Wa kaifa yatasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'. Paham? Di sini kan dhahara bi kulli syai'. Nah, karena dhahara fi kulli syai'. Kalau bi kulli syai' dengan sesuatu apapun. Paham? Pasti kita itu bisa melihat Allah. Bisa menyaksikan keagungan Allah, bisa membuktikan akan kebesaran Allah, kekuasaannya dan sebagainya. Fitauri zalika syai' Walizalika kana sajidan lahu wa musabbihan bihamdihi walakin la nafqahu dzalik. Bagaimana alam semesta ini kemudian menghajab kita daripada Allah? pada segala alam semesta itu terkait dengan Allah. Sehingga kita lihat wa in min syai'in illa wa yusabbih. Tidak ada sesuatu apapun yang ada di dunia ini dari mulai nabatat, tumbuh-tumbuhan atau jamadat benda yang mati ataupun hayawanat, hewan-hewan baik ada di daratan maupun di lautan semuanya itu bertasbih kepada Allah. Nah, bagaimana yang semacam itu bisa melupakan Allah? Orang mereka mereka saja nggak lupa kok, gitu. Kemudian, kaifa tasawwaru yujibu syai'un wa wadhahiru qabla wujudi kulli syai'. Bagaimana bisa digambarkan bahwasanya Allah itu bisa dihajab padahal Fem Allah lah yang tampak. Sebelum ada sesuatu, Allah yang ada. ditahagugi hazal isim lahu awalan wa abadan. Supaya abdahir. itu zat yang pertama ada. fem Selamanya. Tanpa ada sebelumnya, tanpa ada setelahnya, tanpa tidak ada setelahnya. Terus, selalu ada. Kemudian, kaifa tasawwaru an yahjubau syai'un wa wa'adharu Mingkul lisei. bagaimana sesuatu yang ada di alam semesta itu dapat menghajabnya, padahal dia adalah zat yang paling terang dan paling jelas di atas sesuatu apapun yang ada di alam semesta. Kita melihat matahari terang kan? Allah lebih jelas. Dan kita lihat bulan sangat terang kan? Allah lebih terang. Kita melihat manusia depan kita kelihatan kan? Allah lebih terang, lebih jelas. Cuma bukan semuanya bisa mengetahuinya. Nah, jadi itu adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menggugah kita bahwasanya Allah itu ada di dalam segala ciptaannya. Allah ada bagaimana ciptaannya itu kemudian menjadikan kamu itu lupa. Jadi jangan sampai kita itu lupa kepada Allah. Lihatlah kepada lihatlah kepada segala sesuatu itu kepada Allahnya, penciptanya yang menciptakan segala sesuatu untuk keperluan kita demi apa? Demi ibadah kita kepada Allah. Itu tujuan utamanya Allah SWT menciptakan alam semesta ini. Kemudian Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'. Bagaimana tergambarkan Allah Ta'ala itu dihajab atau terhajab dari sesuatu padahal dialah zat yang Maha Esa yang tidak ada bersamanya sesuatu apapun dia zat yang Maha Esa Gak ada istri, gak ada ayah gak ada ibu tapi zat yang Maha Esa dan segala sesuatu membutuhkan kepada kekuasaannya dan kehendaknya. Kaifa yatasawwaran yahju bahu syai'an wa aqrabu ilayka min kulli syai'? Bagaimana digambarkan dan bagaimana tergambarkan Allah taala itu terhajat padahal dia itu adalah zat yang paling dekat kepada kita. Jadi kalau kita tanya, siapakah zat yang paling dekat kepada kita? Ya Allah. Wa aqrabu ilaykum min hablil warid. Allah Ta'ala itu lebih dekat kepada kita. Bahkan melebihi daripada urat yang ada dalam tenggorokan sini. Gitu. Hablul warid. Nah, gitu. Disebuti hatatiyatihi bika. Wa wujudi qayyumami qayyumiyatihi alik. Faham? Supaya menetapkan bahwasanya Allah itu meliputi segala sesuatu yang terkait denganmu dan adanya pemperlakuan dan pengurusan Allah terhadap diri kamu semuanya. Kita tidak bergerak kecuali dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Bahkan ketika makanan sudah berada dalam perut kita yang mencernanya itu dengan kehendak Allah. Jadi semuanya itu tidak terlepas daripada uh, Allah. Kaifa yatasawwaru an yajba'u syai'un walau lahu makana wujudu kulli syai'? Bagaimana tergambarkan Allah Ta'ala itu tidak terpandang atau tidak atau terhajabkan. Padahal kalau bukan karena Allah, maka sesuatu itu tidak ada. Nggak bakal ada kalau tanpa Allah. Gitu. Bagaimana Allahnya dilupakan, sesuatunya diingat. Gitu. Kan berarti kan kembali itu semuanya itu kembali kepada Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang memberikan semuanya. Kenapa kamu itu sampai terlena dengan sesuatu sampai yang memberikan itu dilupakan? Gitu. Itu maksudnya. Hatta tadalla bi syahiduna al sampai-sampai orang yang melihat dan menyaksikan sesuatu itu fem berkata membawa bukti kama Allah taala sebagaimana firman Allah taala awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid Fem terkait dengan Tuhanmu dan untuk menguatkan keimananmu kepada Tuhanmu bahwasanya dia itu menyaksikan segala sesuatu gitu. Artinya apa apakah cukupkah? Ketika kita itu marah-marah itu sama suami itu, Allah Ta'ala ngeliat ya, Nggak lihat? Makanya marah-marah gitu ya. Hah? Allah Ta'ala ngeliat apa enggak? Bahasa apa pengen tahu aja. Gitu. Jadi supaya nanti kalau marah-marah ingat Allah Ta'ala ngeliat. Gitu. Nah, sehingga apa? Nanti setelah itu tinggal Allah Ta'ala mengatakan, La yastawil ladina ilamun wa ladina ilamun. Nggak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Nanti sudah tahu kan? Kalau nanti marah, Allah Ta'ala ngeliat gak? Ngelihat, ah berarti hati-hati. Orang yang tahu itu berarti dosanya dua kali. Sama orang yang tidak tahu. Ente semua tahu. Fema. Ah, kenapa saya katakan demikian? Supaya memudahkan bagi kalian untuk apa? Mujahadah. Mujahadah itu seperti itu. Jadi harus mencari sesuatu yang sekiranya kalau kita itu berada dalam sesuatu, kita akan ingat. Nah, ya. Itu itu diantara cara-cara supaya kita itu mudah bermujahadah. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad membagi-bagikan harta rampasan perang. Tiba-tiba ada seorang badui yang ketika dia itu dibagikan kepadanya e, pemberiannya, ternyata dia itu mengatakan demikian kepada Nabi. Laqad ta'taita taatuan mauri dabi hawa wajhullah. Kamu itu telah memberikan suatu pemberian yang bukan karena Allah. Seakan-akan ini harta rampasan itu untukmu warisan dari orang tuamu. Ini tidak, ini dari ya Allah. Bagikan dengan cara adil. Itu maksudnya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW marah. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau bukan aku yang adil, lalu siapa lagi yang adil? Nah gitu. Ketika dia itu marah, dia langsung ingat kepada sesuatu untuk apa? Meredakan kemarahannya. Dengan dia ber, eh, bersabda, laqad uziya akhi Musa bi aksar min hadza fasabar. Adalah Nabi Musa itu faham dia diuji, diganggu oleh kaumnya, oleh umatnya itu dengan lebih gangguan yang aku rasakan ini. Tapi dia sabar. Kenapa aku tidak sabar? Ah, ini kan termasuk salah satu kiat atau trik bagaimana supaya Nabi SAW pada waktu dia itu dalam keadaan marah, supaya mudah untuk menahan marahnya itu maka dia ingat Nabi Musa gitu lah. kenapa sih murid-murid kalian ini Ustadz ajari mujahadah atau pembantu bagi mujahadah mereka untuk supaya melaksanakan 3M tidak marah, tidak minta, tidak membantah ini nggak mau saya terapkan sama guru-gurunya muridnya muridnya aja tapi pastinya biasanya kalau muridnya begini apalagi gurunya gitu ya gitu. Sehingga alhamdulillah anak-anak dalwa itu jadi rebutan gitu di luar sana masya Allah gitu. Nah, jadi kenapa? Nah, supaya dia ingat, ingat terus. Anda sudah ya, berbeat, berjanji pada Ustadz nggak bakal marah, nggak bakal minta, nggak bakal membantah. Fahim seumur hidupku. Nah, itu adalah sebuah pencapaian yang nggak mungkin suara itu akan mencapai kepada pencapaian tersebut kecuali orang yang mulia yang dikehendaki Allah Taala dengan hidayah dan disertai dengan riaya dan inayahnya gitu lah Nah, sehingga tatkala dia itu janji sama Ustaz, dia ingat ketika mau marah, ah anu udah janji, anu udah janji, ah gitu lah Apalagi datang sama Ustaz, anak kasih tahu ingat ya janjinya ya. Nanti bantu ya istri ente supaya dia itu bisa menepati janjinya. Sehingga Pak, Kapan dia itu mau marah, dia ingat, ingat, ingat, ingat terus. aja ah, jadi solihah. Nggak seperti ustazahnya jadinya gitu lah. Ah. Eh, kita kan nggak nggak bisa tahu. Apa kita yakin? Karena kita sebagai ustadznya berarti kita itu lebih baik daripada murid. Belum tentu. Yang menentukan kita itu baik atau tidak, satu. Apa itu? Apa itu? Yang menentukan kita baik atau tidak, cuma satu. Apa itu? Siapa yang cerdas? Bukan berarti kalau nggak bisa jawab, berarti nggak cerdas. Karena nggak tahu aja gitu. <laughs> Tapi yang bisa jawab itu cerdas. Yang menentukan kita baik atau tidak baik di sisi Allah cuma satu. Apa itu? Hah? Bertakwa. Yang menentukan kita baik atau tidak baik di sisi Allah itu cuma satu. Benar jawabannya bertakwa. Jaga sembung naik kerbau. Gak nyambung lah ya, gitu Kalau bahasa Arabnya itu ana fi wadi wa anti fi wadi ukhra. Aku berada dalam satu lembah, kamu berada. Ah, apa itu? Kali ada yang ketepatan seperti Nabi SAW bertanya, apakah kayu yang paling mirip dengan jati diri seorang muslim? Pohon apa? Abdul bin Umar mengatakan dalam hatinya, itu adalah pohon kurma. Akhirnya, tapi dia malu untuk mengungkapkannya. Kali di sini ada juga seperti itu gitu. Nah, jangan malu, malu, ungkapkan, siapa tahu benar gitu Nah, jadi nggak nyesel kan? Sehingga saya Umar mengatakan, coba engkau katakan tadi, alangkah bangganya aku sebagai ayahmu. Nah, itu loh. Nah, Ustaz kalau makanya sebelum mengatakan begitu, Ustaz kan katakan sekarang, katakan. Yang tadi saya katakan ya, coba inti tadi katakan, alangkah bangganya aku sebagai gurumu. Nah, gitu lah. Enggak ada. Dalam hati itu apa? Sebutkan, siapa tahu betul. Enggak kedengaran kok di sini. Jadi ya, pemirsa enggak bakal dengar. Ayo, ada yang tahu kira-kira? yang menentukan kita ini baik atau tidak di sisi Allah itu cuma satu. Iya, yang dalam hati itu. Apa? Hah? Diri sendiri. Kita tahu sisi Allah. Yang menentukan kita itu baik atau tidak baik di sisi Allah itu adalah kematian. Dan selama belum mati kita nggak tahu. aku umura kullaha bihawatimiha. Kita ini baik atau tidak nanti. Matinya husnul khatimah baik. Ini orang baik. Matinya husnul khatimah walaupun apapun yang dilakukan orang ini nggak baik. nah, jadi jangan pernah kita merasa bangga. Ana ini ngajar di Dalwa. Ana ini ngajarnya udah puluhan tahun. Nggak berlaku itu semuanya. Tunggu nanti gimana meninggalnya kita. Makanya harusnya gitu itu tambah tua, tambah dekat kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita ini termasuk yang mengakhiri segala sesuatunya itu dengan kebaikan. Kita nggak ada yang menjamin bahwasanya kita akan meninggal dan badan husnul khatimah. Nggak ada jaminan itu. Kita diperintahkan untuk berusaha untuk supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Gimana caranya? Ya berusaha setiap hari berusaha. Berusaha dengan sesuatu yang kita harapkan kita dalam usaha itu kita meninggal. Tergantung kita mau usaha apa. Nah itu. Nah, jadi kita nggak paham. Oleh karena itu, jadi masih banyak waktu. Dan laki-laki itu adalah makhluk Allah yang paling baik. Dari segi, kalau minta maaf itu paling mudah didapatkan. Beda perempuan. Kalau sudah benci sama orang, kalau sudah mau dimaafkan, susah untuk maafkannya. Kenapa? Pikirannya itu terlalu dangkal. Beda sama laki-laki. Pikirannya itu, pertimbangannya itu banyak. Itu kita berbicara secara umum ya. Dan bukan tanpa landasan, ada landasannya yaitu Nabi Asalam bersabda, itu minna kisoti aklin. Aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya, kurang agamanya, melebihi daripada manusia yang perempuan. Yaitu perempuan itu. Gitu. Jadi cara mempertimbangkan itu terlalu cetek, terlalu dangkal. Sehingga apa? Tidak gampang maafkan. Jadi katakan Nabi Asalam Al-ladud, al-khusumul ladud. Mereka yang suka bertikai, bermusuhan, tapi ladut. Jadi itu lama banget permusuhannya itu. Nah itu biasanya perempuan bukan laki-laki. Nah, pertimbangannya itu pendek. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi tinggal kita itu minta maaf, lalu berjanji, tolong ya suamiku, pulang dari tempat ini semuanya. Tolong ya suamiku, aku ingin meniru murid-muridku. Apa itu? Untuk melaksanakan 3M. Nggak minta, nggak marah, nggak membantah. Tolong ya aku bantu supaya aku bisa melaksanakannya. Kalau bisa mau mengucapkan begitu, hebat. Setannya itu marah dan memukul kepalanya sendiri. Nah, kenapa? Kita sudah melaksanakan sebagian daripada mujahadah. Waladina jahadu fina sebulan sebulana. Pasti setannya itu datang dan pikiran kita, yang mengatakan kok enak suamiku nanti begini. Nah, jangan, biarkan enak. Biarkan kita yang dizalimi, jangan sampai kita yang menjalimi. Orang yang dizalimi itu pasti bersama Allah. Ana indal mungkasirati gulubuhu min ajli. Aku itu selalu berada di dalam hati yang terluka karena Tuhan. Kenapa gak dikatakan karena aku? Suami begini itu karena siapa? Allah. Kita diijek, kita dihina, kita dikata-katai, itu karena siapa? Allah. Nah, ketika kita itu merasa sabar, merasa tabah, nah, di situ Allah ada di dalam hati itu. Nah, makanya kita berharap murid-murid kita semuanya itu adalah yang dizalimi, jangan menzalimi. Karena apa yang menzalimi itu adalah yang dizalimi itu adalah orang-orang yang kalau kita berdoa pasti diterima. Tapi yang menzalimi adalah calon-calon orang yang hidup sengsara. Bahkan Nabi SAW bersabda, dakwatul madlum laisa bainahu wa bainaha bainallahi hijab. Antara dia dengan Allah itu tanpa hijab. Ah, dakwatul madlum. Orang yang biasa dizalimi itu kalau minta bukan hanya minta kepada orang yang dizalimi, yang menzalimi dia, kepada siapapun itu dikabulkan sebagai ganjaran dari apa? Sabarnya dia atas kezaliman. Nah, jangan jadi orang yang tidak yang menzalimi. Nah, makanya waktu kita marah-marah, kita menampakkan sesuatu yang membuat ruwet suaminya, nah, itu Allah Taala ngelihat nggak? Waktu kamu cemberut, Allah Taala ngelihat Hah? Yang kompak itu lah. Ah, waktu kamu minta, diminta sesuatu, nggak dilaksanakan, Allah Taala melihatnya. Waktu suami kamu minjam uang, ah, Allah lihatnya. <laughs> Lah iya, sekarang meminjam uang misalnya. Kebetulan suaminya orang nggak punya, orang nggak mampu gitu loh. Minjam uang sama istrinya. Sementara orang lain minjem uang sama dia dikasih. Tapi suaminya sih minjem sama dia nggak dikasih. Yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita siapa? Ya keluarga kita yang paling dekat ini lah. Paling dekat, baru yang paling jauh, yang paling jauh, yang paling jauh gitu. Harusnya seperti itu. Nah ini enggak gitu. Sama orang lain, wah senyum luar biasa. Bagi sama ustadznya, senyum luar biasa. Sama suami, cemberut luar biasa. Nah ini kan bertolak belakangan gitu lah. Nah, jadi Anda cuma mengingatkan saja. Ingat Allah Ta'ala itu memberikan sebuah status kepada para mubalik, para da'i, para ustadz, fahim para pengingat, pemberi peringatan itu dengan apa? Fazakir innama anta innama. Kamu itu hanya memberikan peringatan. Lastalih musaitir Kamu tidak bisa mempunyai kekuatan untuk kamu harus seperti itu, harus nggak bisa. Hidayah itu tangan Allah. Harapan kami dengan kemuliaan majelis ini semoga kalian termasuk yang dapat hidayah. Karena harapan kami itu sebagaimana kalian itu adalah yang diteladani. Fem, yang menjadi kedua bagi anak-anak WWSD CPR di sini, wanita-wanita solihah dalwa calon pendamping Rasulullah, kalian tahu guru-gurunya kalian Nah, maka insya Allah murid-muridnya lebih. Kenapa guru anak seperti ini? Semua gurunya seperti mukarramah, masya Allah. So berhidupnya nggak pernah marah, nggak pernah minta, nggak pernah bantah. Nah itu kan husnudzannya Ustaz ya, husnudzannya Ustaz. Semuanya seperti itu, insya Allah. Nah, nah, tapi kalau nggak seperti itu, ah berarti nggak salah dong Ustaz gitu. Nah, siapa tahu husnudzannya Ustaz menyampaikan kalian semua ke situ gitu. Nah, nggak gampang ya, mau jadi syahadi juga gampang ya. Mau jadi Sayyidah Khadijah gak gampang. Mau jadi Sayyidah Khadijah aja gak gampang. Apalagi Sayyidah Khadijah gitu. <laughs> Mau jadi Sayyidah Fatimah sulit. Fem. Mau jadi Sayyidah Fatimah sulit. Makanya namanya itu dikoreksi ya. Kalau namanya itu khairun nisa tapi jelek akhlaknya, asal ganti aja. Namanya khairun nisa tapi jelek ahlaknya. Soleha apalagi. Gitu. Namanya soleha tapi nggak soleha, naudzubillah. Jadi nazifah, syarifah, apalagi syarifah. Namanya Syarifah fulan, Syarifah, itu Syarifah, seorang wanita yang mulia. Mulia dari segi apanya? Tampakkan, tunjukkan. Yang namanya nama itu membawa arti bagi yang diberikan nama. Kalau enggak, ah, berarti beban buat kita. Alhamdulillah Ustaz e, diberikan nama Segaf. Alhamdulillah, insya Allah Ustaz akan berusaha untuk e, sesuai dengan namanya. Segaf itu di atas. Anda nggak mau nomor dua, nomor tiga, nggak mau. Dalam kehidupan Anda seperti itu. Harus nomor satu dalam segala hal. Silahkan, nanti nggak mau tahajud silahkan, nggak mau tahajud. Silakan tinggal mujahadah silakan, tapi orang mujahadah. Paham? Dan ingat kita lihaza fali falyamalil amilun fal yatanafasil mutanafisun. Silakan. Karena Ustaz tidak berharap pada kalian tapi kalian juga tidak berharap pada kita sendiri-sendiri meninggalnya sendiri-sendiri enggak ada janjian ya Ustaz ya meninggalnya sama-sama yang nggak ada nggak ada atau setolong setolong anda minta satu permintaan saja apa itu nanti dikubur di gubangan sama-sama ya gitu nggak bisa nggak bisa pasti Ustazah Fauzi nggak boleh nanti nanti mau satu gubangan sama Ustaz Segap gitu sampai mati pun dicemburui gitu nah itu manusia sendiri-sendiri yang bakal ditanya mungkin akhir sendiri-sendiri ngapain kita itu perhatian sama orang ayo gunakan yang ada sekarang gunakan untuk apa jangan terhijabkan daripada Allah Allah yang memberikan semuanya Allah yang memberikan rumah, Allah yang memberikan harta, Allah yang memberikan semuanya, berikan suami, berikan orang tua. Bagaimana kamu itu melupakan yang memberikan itu? Coba lihat. Ada suatu uh, penyingkap misteri yang disampaikan oleh Nabi. Kenapa sih solat itu sebagai pengingat? Kenapa sih solat itu dikatakan dalam Al-Quran Inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi solat itu rahmat. Solat itu sebenarnya rahmat. Untuk apa? Supaya kita ingat. Ada Allah loh. Awas. Ada Allah loh. Kamu itu harus taat pada Allah loh. Jauhi larangan Allah loh. Ah, diingetin dulu. Ah, kapan itu ingatnya? Kalau kita khusyuk. Inni wajjahtu wajhiya alladhi fatara sama samawati wal ard. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi terus kita minta, diingatkan setiap sujud kita sujud kepada siapa? Allah. Biar tahu, ingat Allah. Semua ibadah yang kita lakukan semuanya tujuannya supaya kita tahu, ingat ada Allah. Itulah maksudnya. Artinya kalau mau marah ingat, tadi kan kamu sholat kan? Diingatkan kan? Ada Allah. Ah, jangan marah, jangan marah. Gitu loh maksudnya. Mau pelit, mau sedekah pelit, ah ingat Allah. Ah, gitu loh. Mau berbuat baik, ingat Allah. Jadi mudah lakukannya. Jadi kalau sudah lima kali, lima waktu itu kita diingatkan sama Allah, maka antara lima waktu itu mudah untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Itu tujuannya. Semua ibadah kita itu tujuannya itu adalah seperti itu supaya kita ingat, supaya kita tahu, supaya kita faham, supaya kita yakin bahwasanya Allah Taala itu ada di sekitar kita. Ingatlah itu. Ya, jadi jangan sampai kita itu terhajabkan daripada Allah dengan alam semesta ini apapun bentuknya, apapun macamnya, siapapun dia, dimanapun tempatnya. Allah Subhanahu wa taala Amén.